سورة الأحقاف بسم الله الرحمن الرحيم حاميم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, maha bijaksana. ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى والذين كفروا عما انذروا معرضون Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkanlah kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit. Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang-orang yang benar.' ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan sesembahan itu lalai untuk memperhatikan doa-doa mereka. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh bagi mereka. dan sesembahan itu mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, berkata orang-orang yang kafir ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم Bahkan orang-orang yang kafir itu berkata, Dia Muhammad telah mengada-adakan Al-Quran ini. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikit pun untuk menghindari aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dan kamu, dan dia maha pengampun, maha penyayang. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين Katakanlah Muhammad, Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. قل ارايتم ان كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله فامن واستكبرتم ان الله لا يهدي القوم الظالمين Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, bagaimanakah pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran itu benar-benar datang dari Allah dan kamu mengingkarinya? Padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran ini. Kemudian orang itu beriman, sedangkan kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم dan berkata orang-orang yang kafir kepada orang-orang yang beriman Sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami beriman kepada Al-Quran. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka orang-orang yang kafir itu berkata, ini adalah dusta yang lama. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan dalam bahasa Arab untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim dan sebagai kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Innalladzina qalu rabbuna Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya'malun. Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين Dan kami telah perintahkan kepada manusia agar mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila anak itu telah dewasa dan umurnya telah mencapai 40 tahun, dia berdoa, Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu yang telah engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertobat kepada engkau, dan sungguh, aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ulaa أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baik yang telah mereka kerjakan dan merekalah orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya dan mereka menjadi penghuni-penghuni surga itulah janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka والذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا dan orang-orang yang berkata kepada kedua orang tuanya ah apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu. Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, Celakalah kamu wahai anakku, berimanlah, sungguh, janji Allah itu benar, Mereka itulah orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat yang dahulu sebelum mereka dari golongan jin dan manusia. Mereka adalah orang-orang yang merugi Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم كنتم تفسقون Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, Kamu telah menghabiskan rizki yang baik pada kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu telah berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Dan sebutkanlah kisah tentang Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sungguh, telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya, dengan berkata, Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir, nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين Kaumnya berkata, Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Qala innama ilmu inda wa uballighukum ma ursiltu bihi walakin أراكم قوما تجهلون Hud berkata, Sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, Inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tidak, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa. ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون Dan sungguh, kami telah meneguhkan mereka dengan kemakmuran dan kekuatan yang belum pernah kami berikan kepada kamu. dan kami telah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Tetapi pendengaran, penglihatan dan hati mereka itu tidak berguna sedikitpun bagi mereka, karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah. Dan ancaman azab yang dahulu mereka perolok-olokan itu telah mengepung mereka. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون Dan sungguh, kami pun telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu. Dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون Maka mengapa berhala-berhala dan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya justru tidak dapat menolong mereka? Bahkan Tuhan-Tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacaan Al-Quran, jin-jin itu berkata, Diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم Jin-jin itu berkata kepada kaumnya, Wahai kaum kami, sungguh kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. Ya qaumana ajibu da'i Allah ajibu da'i Allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم Wahai kaum kami, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan melepaskan kamu dari azab yang pedih. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه اولياء اولئك في ضلال مبين Dan barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sungguh Allah telah menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya dan dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh Dia maha kuasa atas segala sesuatu. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka. Mereka akan ditanya, Bukankah azab neraka ini benar? Mereka menjawab, Demi Tuhan kami, azab neraka itu benar. Allah berfirman, Maka rasakanlah azab ini, karena kamu dahulu mengingkarinya. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كانهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا الا ساعه من نهار بلاغ فهل يهلك الا القوم الفاسقون Maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari ketika mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia, hanya sesaat saja di siang hari. Tugasmu Muhammad hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali orang-orang yang fasik.